Masih tersisa penjelasan dari hadis ini kita lanjutkan keterangan Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan Kata beliau, "Wa fil hadithi bayan annahu yambagi an takuna mahabbatullahi ta'ala awwalan wa qabla kulli syai'in." Dan di dalam hadis ini terdapat penjelasan bahwa sepantasnya sangai dan sifat yang dengannya seorang akan merasakan dan mendapati manisnya iman Rasulullah katakan an yakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma Allah dan Rasulnya lebih ia cintai dari selain keduanya. Maka Rasulullah menyebutkan mendahulukan rasa cinta kepada Allah sebelum penyebutan rasa cinta kepada diri beliau sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani fiddin kaum muslimin yang dimuliakan Allah Kemudian berikutnya wa an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah dan ia mencintai seseorang serta tidaklah ia mencintainya kecuali karena Allah. Dasar ia mencintai seseorang itu lillahi ta'ala. Maka setelah Allah dan Rasulnya lebih dicintai dari segala hal, maka sepantasnya bagi seorang muslim untuk mencintai apa yang Allah cintai. Baik itu orang, serta dia meninggalkan apa yang Allah benci. Termasuk yang Allah benci juga dari orang. Orang-orang yang Allah benci agar ia jauhi, agar ia tinggalkan. Sehingga ia mencintai apa yang Allah cintai dan ia membenci apa yang Allah benci. Maka yang demikian ini adalah tanda kejujuran rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagai bukti bahwa memang dia mencintai seseorang itu lillahi ta'ala. Allah mencintai orang-orang yang beriman. Allah mencintai orang-orang saleh, Allah mencintai orang-orang yang berbuat ihsan. Allah membenci orang-orang kafir pelaku maksiat. Kemudian wa an yakraha an ya'uda fil ba'da id anqadhahu Allahu minhu kama yakrahu an yuqdhafa finnar dan dia benci untuk kembali kepada kekufuran setelah Allah menyelamatkan ia dari kekufuran itu sebagaimana ia benci dilemparkan ke dalam api. Kenapa dia benci untuk kembali kepada kekufuran? Karena Allah benci kekufuran, Allah benci kesyirikan, Allah benci kemaksiatan. Maka seseorang tidak akan mendapati manisnya iman kecuali setelah ia membenci hal-hal tersebut benci kekufuran, benci kesyirikan, benci kemaksiatan. Jadi sebenarnya tidak cukup hanya sekedar menjauh saja. Tapi hatinya juga harus benci. Intinya bahwa syahidnya di dalam hadis ini yang menjadi atau yang sesuai dengan judul bab yang kita bahas yaitu terkait dengan hak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah pada kalimat an Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Allah dan Rasulnya lebih dia cintai dari selain keduanya di mana di sini disebutkan rasa cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ia datang penyebutannya secara langsung setelah penyebutan rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala dan bahwasanya rasa cinta kepada Rasulullah lebih didahulukan dibandingkan rasa cinta kepada segala sesuatu. Ikhwani Fiddin kaum muslimin yang semoga senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan pada hadis yang berikutnya. Kata Imam Muhammad bin Sulaiman At-Tamimi rahimahullahu taala, "Walahuma anhu marfu'an la yu'minu ahadukum." hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Dan diriwayatkan Bukhari Muslim anhu darinya berarti anhunya di sini darinya di sini dibawa kepada sahabat hadis yang sebelumnya. Berarti datang dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Marfu'an sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, tidak beriman seorang di antara kalian dengan iman yang sempurna sampai aku lebih dia cintai dibandingkan anaknya, ayahnya dan seluruh manusia. Tapi penjelasan dari hadis ini adalah bahwa di dalam hadis ini terdapat penjelasan dan keterangan bahwa iman tidak akan mungkin terwujud. Iman tidak akan bisa direalisasikan kecuali bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih dicintai oleh seseorang dibandingkan rasa cintanya kepada anaknya. Dibandingkan rasa cintanya kepada orang tuanya dan seluruh manusia. Naam. Maka bila seseorang lebih mengutamakan rasa cinta kepada Rasulullah dibandingkan kecintaan kepada orang-orang yang disebutkan tadi, maka itu adalah tanda. Naam rasa cinta yang jujur kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana caranya dia merealisasikan dan menampakkan kejujuran rasa cintanya kepada Rasulullah dia lebih mendahulukan dan mengutamakan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dilarang oleh Rasulullah untuk ditinggalkan ia tinggalkan ini sebagai bukti bahwa kita atau seseorang lebih mengutamakan rasa cintanya kepada Rasulullah dibandingkan seluruh manusia. Karena sebagaimana syair yang telah kita sebutkan sebelumnya, di mana disebutkan lau kana hubbuka sadiqan la ata'tahu innal muhibba liman yuhibbu muti'u kalau seandainya rasa cintamu itu jujur, engkau pasti mentaatinya. Karena sesungguhnya orang yang mengaku cinta itu, ia akan mentaati yang ia cintai. Maka demikian pula pengakuan cinta kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam maka kita mentaati beliau. Laksanakan perintahnya, tinggalkan larangannya, tegakkan sunnah-sunnah beliau tidak cukup hanya dengan pengakuan lisan. Ikhwan fiddin kaum muslimin yang dimuliakan Allah. Kita beranjak pada hadis yang berikutnya. Topik hadis ini adalah bantahan terhadap orang-orang yang mencukupkan diri dengan Al-Quran tanpa mau mengambil sunnah tanpa mau mengambil hadis. Hanya mau berpegang dengan Quran, tidak mau berpegang dengan hadis. Kata penulis rahimahullahu taala wa anil Miqdam bin Ma'di Karib Al-Kindi radhiyallahu anhu أن رسول sallallahu alaihi wasallam" عليه وسلم قال يوشك الرجل على أريكته يحدث بحديث من حديثه فيقول بيننا وبينكم كتاب الله عز وجل فما وجدنا فيه من حلال استحللناه وما وجدنا فيه من حرام حرمناه ألا وإنما حرم رسول الله مثل ما حرم الله Rawahu Tirmidhiyu wa Ibnu Majah. Dari Al-Miqdam bin Ma'di Karib Al-Kindi radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda hampir-hampir seseorang bersandar di tempat duduknya. Dia menyampaikan hadis dariku. Lalu kemudian ia berkata, Di hadapan kami dan kalian ada kitabullah maka apa yang kita dapati di dalam Al-Quran dari perkara halal, kita menghalalkannya. Dan apa yang kita dapati di dalam kitabullah Al-Quran dari perkara haram, itu yang kita haramkan. Ketahuilah, sesungguhnya apa yang diharamkan Rasulullah sama dengan apa yang diharamkan oleh Allah Tabaraka wa taala. Diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dan Ibnu Majah rahimahumallah. Ikhwani fi din kaum muslimin yang dimuliakan Allah. Kata Syekh Al-Fauzan hafizahullah, "Wa hadzal haditsu min mu'jizatihi sallallahu alaihi wasallam haitsu akhbara an syai'in sayahsulu." Wa hasala kama akhbara bihi sallallahu alaihi wasallam. hadis ini termasuk dari mukjizat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana beliau mengabarkan tentang sesuatu yang nanti akan terjadi. Ternyata terjadi persis sebagaimana yang beliau kabarkan. Terjadi persis sebagaimana yang beliau beritakan. Bahwa akan datang satu saat nanti orang-orang yang hidup mewah. Hidupnya mewah. Mereka duduk santai, duduk manis di tempat-tempat duduknya. La yajidduna fi talabil ilmi. Orang-orang yang tidak punya kesungguhan. Tidak punya keseriusan, tidak punya semangat bahkan tidak punya perhatian untuk belajar ilmu. Kalau disampaikan kepadanya hadis dari Rasulullah, maka dia mengatakan bahwasanya ia tidak beramal kecuali apa yang ada di dalam Al-Quran saja. Apa yang disebutkan halal dalam Al-Quran, apa yang disebutkan haram di dalam Al-Quran itu saja yang kami ambil. Adapun hadis Rasulullah ini adalah tempatnya keraguan kata dia. Hadis itu membuat kita ragu katanya. Dari sisi sanatnya, dari sisi rawi-rawi hadisnya, dari sisi matannya isi dari hadis itu meragukan kata dia. Sehingga mereka tidak mau menerima kecuali apa yang datang di dalam Al-Quran saja. Dengan alasan bahwa Quran itu mutawatir. Sementara as-sunnah mayoritasnya adalah ahad. Mayoritasnya adalah ahad, hadis ahad. Barakallahu fikum. Dan sudah kita terangkan bahwasanya barakallahu fikum sekedar atau sedikit penggambaran tentang mutawatir dan ahad bahwa hadis mutawatir itu yang diriwayatkan banyak orang dari sejumlah banyak orang pula dalam setiap tingkat periwayatannya yang dengan jumlah itu tidak mungkin mereka bersepakat untuk berdusta dari awal sanat sampai akhir. Sebagian menyebutkan minimalnya empat, sebagian menyebutkan minimal sepuluh, walaupun yang lain menyatakan tidak ada ketentuan batasan yang dikatakan mutawatir. Adapun hadis ahad dia terbagi kepada tiga. Ada yang disebut dengan masyhur, ada yang disebut dengan hadis aziz, ada yang disebut dengan gharib. Kalau masyhur diriwayatkan oleh tiga atau lebih, kadang empat. Kalau aziz perawinya dua dalam setiap tingkatan sanad, kalau gharib bersendirian cuma satu orang. Ringkasnya begitu, pengenalannya seperti itu. Fa ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lah dia menyatakan bahwasanya dia hanya mengambil Al-Quran karena Quran ini mutawatir. Sementara sunnah mayoritasnya ahad. Karena tidak mutawatir ya ditinggal. Orang-orang ini dan yang semisal dengan mereka dinamakan dengan Qur'aniyun. Atau mereka menamai dirinya dengan penamaan seperti itu, Qur'aniyun. Orang-orang yang berpegang dengan Qur'an saja. Walaupun itu pengakuan dusta sebenarnya. Orang-orang yang mengaku mengklaim hanya beramal dengan Qur'an saja ini sebenarnya firqah ini, kelompok ini lebih dikenal di India dan selainnya. Kelompok ini dikatakan Quraniun. Banyak tersebar di India. Sama juga dengan mereka ini adalah kaum khawarij yang mereka mengingkari sunnah. Kata Syekh wa mithlum al-khawarij alladzina yunkiruna sunnata. Orang-orang khawarij yang mereka mengingkari sunnah. Wa yadda'una bi annahum la ya'maluna illa bima ja'a fil Qur'anil Karim. Mereka mengklaim bahwasanya mereka tidak beramal, tidak mengamalkan kecuali apa yang ada di dalam Al-Qur'anul Karim. Kenapa demikian? Klaim mereka seperti ini pada dasarnya kata Syekh nahum juhalun bis sunnah. Intinya sebenarnya karena dia bodoh tentang sunnah. Dia nggak ngerti hadis, nggak belajar ilmu hadis. Akhirnya dia memunculkan dan menebarkan keraguan-raguan di tengah-tengah umat yang dicela terkait sanatnya lah, mencela para perawi-perawinya. Dari mereka ini ada orang-orang yang sebenarnya tidak mengingkari seluruh sunnah, tidak mengingkari semua hadis. Tetapi yang dia ingkari adalah apa yang dia istilahkan dengan hadis ahad tadi. Memang istilah ahad ada, tapi jenis itu yang dia ingkari. Dia tidak menerima kecuali yang mutawatir saja dari hadis. Dengan alasan bahwa hadis ahad itu sifatnya zanniyah. Ya hanya dugaan-dugaan masih belum pasti, nggak jelas. Tapi kalau mutawatir itu sudah memberi faedah ilmu yang meyakinkan katanya. Kalau hadis ahad kata dia ya bolehlah diamalkan tapi dalam masalah-masalah fikih diamalkan sebatas dalam masalah-masalah fikih. Tapi dalam urusan akidah mereka tidak mau beramal dengan khabar ahad. Dengan khabar ahad. Sekali lagi dengan alasan tadi bahwa khabar ahad itu berita yang datang hanya dari satu orang ya masih dugaan sementara urusan akidah tidak boleh dibangun kecuali di atas ilmu yang meyakinkan. kada yakulun. Demikian mereka mengatakan dan mendendangkan ucapan-ucapan itu. Ini juga yang dipegang oleh Al-Mu'tazilah. Ucapan-ucapan seperti ini yang di zaman kita orang-orang seperti ini dinamakan dengan aklaniyun. Jadi orang-orang Mu'tazilah itu lebih sebenarnya uh, diistilahkan dengan akhlaniun para pemuja akal. Makanya orang-orang Mu'tazilah mengingkari sifat-sifat Allah dan banyak dari urusan akidah dikarenakan perkara-perkara tersebut tidaklah datang kecuali dengan riwayat ahad. Maka kita katakan kata Syekh Hafizahullah. Innama sahha anir Rasul sallallahu alaihi wasallam sawa'un kana mutawatiran aw kana ahadan fahuwa yufidul ilma wal yaqina wa yajibul amalu bihi. bahwa apa yang sahih dari Rasulullah baik itu yang tingkatannya mutawatir ataupun ahad maka itu sudah memberi faedah ilmu dan keyakinan meyakinkan dan wajib untuk diamalkan Rasulullah saw Alaihi Wasallam beliau tidak mengutus dan tidak mengirim sekian banyak orang ke berbagai penjuru. Misalnya mau dikirim ke satu daerah ini harus 10 orang, harus 20 orang. Tidak. Wa innama kana yursilu afradan. Yang beliau utus hanyalah beberapa orang. Satu, kadang ke tempat ini satu. Dan mereka beramal dengan berita yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Coba kita perhatikan sebuah contoh. Kalau mereka ini tidak mau beramal dengan khabar ahad, berita yang hanya datang dari satu, dua atau tiga, apalagi satu. Para sahabat radhiyallahu taala anhum mereka dulu salat asar ke arah Baitul Maqdis. Karena mereka tetap berpegang kepada hukum asal bahwa salat masih dilaksanakan dengan menghadap ke arah Baitul Maqdis di Palestina. Tatkala dihapuskan arah kiblat ke Baitul Maqdis, dan dipalingkan ke arah Al-Ka'batul musharrafah maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat asar di masjid beliau ke arah Ka'bah. Nah, jadi Rasulullah salat asar di masjid beliau ke arah Ka'bah. Lalu keluarlah satu orang dari situ setelah selesai dan mendatangi orang-orang yang masih sedang sholat ke arah Baitul Maqdis sholat asar tersebut. Maka ia mengatakan innal qiblata qad huwilat ilal Ka'bah. Kiblat sudah dirubah arahnya dipalingkan ke arah Ka'bah. Fastadaru amamahum nahwal Ka'bah. Langsung mereka berputar, memutar arah. Ya, ke arah Ka'bah. Sebagaimana diriwayatkan Bukhari Muslim dari hadis Al-Bara bin Azib radhiyallahu taala anhu. Langsung berputar, dipalingkan arah kiblatnya. Mereka tidak mengatakan hadza khabar ahad la na'malu bih. Ini berita cuma datang dari satu orang, tidak mau kami amalkan. Sehingga selama selama khabarnya sahih maka tidak usah ragu. Walaupun itu kabar ahad. Walaupun kabar ahad. Ikhwanifidin kaum muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jal. Kemudian kata Syekh Hafizahullah Ta'ala. Kemudian juga Al-Quranul Karim di dalamnya itu terdapat perkara-perkara yang masih bersifat mujmal. Sifatnya masih global. Ia tidak dirinci sebuah ayat kecuali yang merincinya adalah as-sunnatun nabawiyah. Yang menyebutkan rinciannya itu adalah hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Misalnya, di dalam Al-Quranul Karim datang perintah untuk menunaikan salat pada sekian banyak ayat. Tapi di dalam Al-Quran itu tidak disebutkan berapa jumlah rokaatnya. Maghrib berapa rokaat. Ya. Isya berapa rokaat. Tidak disebutkan di dalam Al-Quran. Dia hanya disebutkan secara global di dalam Quran dirinci oleh hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang dibaca di sana dirinci, doa-doanya, zikir-zikirnya dijelaskan oleh as-sunnah apa yang masih bersifat global dari Al-Quran. Oleh karena itu Allah Azza wa Jalla katakan dalam surat An-Nahl ayat ke-44. Wa anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nasi ma nuzzila ilaihim. Dan kami turunkan kepada engkau wahai Muhammad az-zikr untuk engkau terangkan, kau jelaskan kepada mereka apa yang diturunkan. Maka as-sunnatun nabawiyah asy-syarifah hadis-hadis Nabi mubayyinatul lil Quran menjelaskan ayat-ayat Al-Quran apa yang sifatnya mutlak diberikan batasan contoh yang lain misalnya Allah menyebutkan di dalam Al-Quran tentang kewajiban zakat tetapi kita tidak menjumpai di dalam Al-Quranul Karim pada sekian banyak ayat yang menyebutkan tentang kewajiban zakat, tidak diterangkan harta-harta apa saja yang wajib untuk dizakati. Tidak disebutkan dalam Al-Quran zakat onta, ya, zakat peternakan, sapi, kambing, zakat pertanian. Hanya disebutkan di dalam Al-Quran perintah untuk mengeluarkan zakat. Tidak disebutkan di dalam Al-Quran berapa nisabnya. Berapa ukurannya. Berapa yang harus dikeluarkan. Dari zakat peternakan misalnya. Contoh lain. Allah Azza wa Jalla katakan dalam suratul Maidah ayat ke-38 wassariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma. Pencuri laki-laki dan pencuri perempuan, potonglah tangan keduanya. Ini perintah untuk memotong tangan orang yang mencuri. Tidak disebutkan di dalam ayat tangan mana yang dipotong. Tetapi datang penjelasannya di dalam hadis bahwa yang dipotong adalah tangan kanan. Sebagaimana pula hadis menerangkan bahwa batasan yang dipotong itu, yang di, bagian yang dipotong adalah barakallahu fikum dari pergelangan tangan. Adapun lengan, kemudian lengan bagian atas sampai bahu itu tidak dipotong. Hanya sampai pada pergelangan tangan. Lah sehingga kalau kita hanya mencukupkan dengan apa yang disebutkan di dalam Al-Quran, niscaya sekian banyak hukum itu akan terabaikan dan tersia-siakan. Karena tidak ada penjelasannya, tidak ada keterangannya. Sebagaimana apa yang disebutkan di dalam As-Sunnatun Nabawiyah. Baik itu sunnah tersebut tingkatannya mutawatir ataupun ahad Karena hadis mutawatir dari keseluruhan hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam maka mayoritasnya adalah hadis ahad. Berarti kalau kita tinggalkan hadis ahad, maka juga demikian. Apalagi mau tidak mau beramal dengan sunnah yang hanya katanya mengambil mutawatir saja dengan alasan bahwa dia memberi faedah ilmu yang meyakinkan sementara ahad masih sifatnya dhaniyah akan terabaikan sekian banyak hukum-hukum syariat karena hadis ahad itu lebih dominan lebih banyak dibandingkan yang sifatnya mutawatir Ikhwan fiddin kaum muslimin yang dimuliakan Allah tetapi sebenarnya kata Syekh Hafizahullahu taala pada dasarnya mereka ini adalah orang-orang yang pemalas, tidak mau belajar ilmu. Tidak mau capek dia. Tidak mau belajar sana. Dia hanya ingin duduk-duduk manis di sofa sebagaimana yang disifatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak mau bersungguh-sungguh menuntut ilmu. Coba kita dengarkan ucapan dari Imam Syafi'i yang semoga menjadi siraman rohani yang membangkitkan semangat belajar kita. Kata beliau rahimahullahu taala, "Man lam yadhuq dhullat ta'allumi sa'atan tajarra ka'sal jahli tula hayatihi." Siapa yang tidak merasakan lelahnya menuntut ilmu sebentar saja. Capeknya menuntut ilmu. Maka reguklah gelas kebodohan sepanjang hidupnya. Nah. Maka teguklah gelas kebodohan sepanjang hidupnya. Dia, dia akan merasakan kebodohan sepanjang masa kalau tidak mau. Capek belajar, tidak mau merasa lelah, merasa letih. Memang belajar itu butuh kesungguhan, butuh keseriusan. Murajaah, menghafal, bangun malam, terusnya. Maka kesimpulannya bahwa di dalam hadis ini terdapat anjuran, naam dan seruan serta kewajiban untuk beramal dengan dengan as-sunnah. Ikhwan fidin kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini yang bisa kita baca pada kesempatan ini. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala terus menanamkan dalam hati kita kecintaan kepada ilmu dan semangat untuk belajar dan diberikan semangat pula untuk mendakwahkannya dan sebelumnya untuk mengamalkannya.